Ulaika huruf ya? kedua-dua isyarah. dalika dalikum dzalikum tilka tilkuma Tilkum artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Ala Huruf pertama bijari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta sehingga bitawa demi hudan bukan huruf min min artinya dari huruf pertama bijari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta sehingga bitawa demi Rabbihim him mereka lelaki huruf ke 25 domir huhi dia lelaki humahima mereka berdua humhim mereka lelaki hadiah wanita huma huma mereka berdua hunahina mereka wanita kakamu lelaki kuma kalian berdua kum kalian lelaki ki kamu wanita kuma kalian berdua kuna kalian wanita iani ak aku aku na kami iya ni aku na kami wa uh, wa dan huruf ke huruf ke-13 al-atfu wadan au atau fa maka am atau syalalala Amma ada pun suma kemudian syalalalala Bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-akfu dan artinya Ulaika huruf ke-22 lagunya sudah Humul Hum huruf ke-24 domir Huwa hum hu, Huwa huma hum artinya dia. Huwa untuk lelaki satu. Huma untuk lelaki dua. Hum untuk mereka lelaki. Ya huma hi. Hunna artinya dia. Hiya untuk wanita satu. Huma untuk wanita dua. Huna untuk mereka wanita. Anta antuma artinya dia, artinya kamu. Anta untuk lelaki satu Antuma untuk lelaki dua Antum untuk mereka lelaki Anti antuma Artinya kamu anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antuna untuk kalian wanita. Ana artinya saya, nah nu kami semua. al muflihun bukan huruf